Bu jamaah yang dirahmati Allah, demikian pula menghadapi tiga jalan tadi, ada jalan yang nikmat, ada jalan yang dilaknat, dan ada jalan yang sesat. Pertama kita harus pinter memilih dan membedakan dari tiga jalan tadi. Gue diurut siji-siji sih. -siji Jalan yang nikmat itu jalannya siapa? Jalan yang pernah dilewati oleh siapa? Kalau dalam suratul Fatihah disebut Siratul Mustaqim. Halo. ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك أولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ternyata jalan yang nikmat itu jalan yang pernah dilewati oleh nabiyin, siddiqin, syuhada, solihin. Pengguna jalan itu dikenang sepanjang zaman, mulia hidupnya. Ini yang harus kita contoh. Mulai para nabi, terus estafet sampai lek tenggene Jawa mriki nggih para wali, khususnya wali songo terus diterus diteruske para kiai niki jalan sing nikmat jalan sing paling bener makanya saat ini ada kelompok ada aliran yang merasa paling bener sendiri bahkan ngarani yang dulu-dulu itu semuanya salah semuanya bid'ah saat ini lah kata toh macam macem aliran ono Islam sejati, ilmu sejati yang kejawen macam-macam itu ono Darmo gandul, ono gandule Kang Darmo ya toh. Sani lak kata tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah niku lak akeh to. sering matur pun jawaban no I reckon you wis ngono Banding no, wong sing nggawa aliran niku alim di karo basuna nampel. Ampel. alim basuna Sunan Ampel, ya manut Sunan Ampel. Dah lapo melu wong sing goblok-goblok rat dunung sanate. Kok gelem temen dibujui kon? Alim di karo Mbah Ashari, Alim Mbah Ashari, yo ya manut Mbah Ashari. Makanya gue sederhana lo, ya rada ngawur sidi, kata orang tahlil haram, tahlil sirik tahlil bid'ah, tak jawab GTT, gak taek-taekan aku gue ngono. Jembek aku ngrasakno. Tapi di satu sisi kadang aku yo ya seneng peringatan haul bid'ah, peringatan haul bid'ah, aku malah seneng karena semakin dibidah kan aku yakin pasti akan semakin besar. Lo soalnya watak wong NU gak kena dilarang bro Wong NU dilarang, malah dadi. Hall dilarang, malah rame. Tahlil dilarang, malah semangat. Manakib dilarang, malah semangat. Watake wong NU nggak bisa dilarang, tapi yo angel nek dikongkon. Lo temen iki kok umpama ana peraturan seluruh umat Islam dilarang melaksanakan sholat Jumat. Surabaya metu kabeh men. Gue pedang, gue celurit, golok, Gerutuk ae sapa sing ngaramno Jumatan? Gerutuk, gasa, serang mesti. No padahal sing gerutuk-gerutuk dikongkon berangkat Jumatan yo gak tau budal. Iku watekmu isan ngono iku. Makanya sing paling bener yo sing sampan nut koyo ahlu sunnah wal jamaah. Ini paling bener, ojo gampang goyah. Itu jalan yang nikmat. Jalan yang ditempuh oleh nabiin, siddiqin, syuhada, solihin. Udah, yang kedua. Jalan yang dilaknat itu jalannya siapa? <laughs> Oh, iki sing kena kipas bokongku tok mbuh mbuh dan rang gendah panitia wis tabu aja umek kae sampean anu kipas ngono dapurane Banteng aile kesuwen. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, sing nomor kali. Jalan yang dilaknat itu jalannya siapa? وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين jalannya Korun Fir'aun Haman yang memusuhi Nabi Musa coba sekarang kita telaah Korun itu siapa Fir'aun itu siapa? Haman itu siapa? Satu, Korun. Korun itu homo economicus. Orang ngerti ini. Binatang ekonomi. Orang yang mencari ekonomi dengan ambisi kebinatangan untuk melampiaskan nafsu kebinatangannya. Fir'aun itu penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk Nah, menyalahgunakan wewenangnya untuk melanggengkan kekuasaannya, melanggengkan jabatannya, itu Fir'aun. Haman itu animal rasional. Wong pinter tapi licik. Nek cara ning pewayangan yo sengkuni pendeta Durno. Wong telu niki biasanya kompak. Iya, Korun itu pengusaha, Fir'aun itu penguasa, Haman itu penghubung. Susah jadi Feni Anwar Zahid mulai anak-anak sampai kawak-kawak duluan. Korun itu pengusaha, Fir'aun itu penguasa, Haman itu maklare. Markus, maklar kasus. Halo. uang telu iki kompak. Pengusaha butuh penguasa sing isok nanda tangani kanggo ngelancarno usahane, ngelancarno bisnise. Demikian pula penguasa butuh pengusaha, penguasa gak didukung pengusaha, gak iso kampanye. Yang nah, sing danai sapa? antara penguasa dengan pengusaha itu butuh penghubung biasanya mak maklar kasus lalu wong telu iki kompak namanya Koron, Firon, Haman lebih-lebih didukung oleh Bal'am bin Barroh. ulama usu ulama yang jahat ulama yang lebih sering ke pendopo daripada ke masjid lebih dekat dengan pejabat daripada dengan umat lebih sering ke perusahaan daripada ke pengajian. lebih seneng intak-intik ngurusi proposal timbangannya mucal. Bikin kok gak situ ngaji perkara umek nata kipas.